Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dupayana. Thank you. seri ke-531 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Wasip Resima, Wit Hendra sebagai Prabangkara, dan Asti Suhastra, pengantar cerita suara tidak habis mengerti. Dia sulit mempercayai dengan kenyataan yang dihadapinya. Tetapi matanya tidak bisa ditipu bahwa dia melihat wujud seperti dirinya sendiri setelah orang yang berjubah merah itu membuka topengnya. Wasi Bresima demikian pula. Dia bingung melihat ada dua sosok kamesuara yang sama segala-galanya. Yang membedakan hanyalah suara dan pakaian yang dikenakannya. Aku tidak peduli. Apapun alasanmu, akan tetapi aku tidak akan membiarkan ada orang lain berwajah sama sepertiku. Ayo Kisanak, besat wajahmu. Tunjukkan wajahmu yang sebenarnya. Jangan sampai aku yang harus melakukan itu. Sama. Aku juga sependapat denganmu. Aku tidak ingin ada orang lain yang mempunyai wajah seperti aku. Kau tentu akan memfitnahku dengan melakukan hal-hal yang buruk. Hmm? Dan orang yang tidak tahu akan mengira aku yang berkuat. Persetan denganmu. Rasakan ini. Sebuah benturan tangan telah terjadi. Orang berjubah merah yang wajahnya sama dengan wajah Kameswara itu tertawa pendek bagaikan meremehkan. Namun sebenarnya lah Kameswara terkejut. Di dalam benturan itu karena suara langsung dapat menyimpulkan bahwa orang berjubah merah itu tidak bisa diremehkan. Karena suara melangkah mundur dua langkah, dia mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Rupanya kau memiliki ilmu kanuragan yang tidak bisa diremehkan ke sana. Kau pikir hanya kau yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi kami suara palsu? Baiklah, aku menjadi semakin penasaran denganmu. Mari kita lanjutkan pertarungan ini untuk melihat siapa yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Apakah kau ataukah aku? Awas! Ha! Pertempuran bergerak ke arah tempo yang cepat. Kameswara yang merasa yakin lawannya berilmu tinggi, tidak merasa sungkan-sungkan lagi menyerang lawannya dengan kekuatan yang lebih risih. Tentang ombak gunung, dia bergulung-gulung menerjang pantai. Teman-teman lawannya bukan sembarangan orang yang bisa diremehkan. Orang berjubah merah berwujud sama persis seperti kameswara itu, bergerak bagaikan angin lesus, kasar dan ganas. Pusat Hiroshima terkesima, menyaksikan pertempuran dahsyat yang terjadi di hadapan matanya itu. Betapa dasarnya pertempuran itu. Anak emas kami suara benar-benar pilih tanding. Hanya ada beberapa orang yang mempunyai ilmu kanuragan sedemikian tinggi. Di antaranya adalah Baginda Singasari Arok, Uma Durga para Bandari, orang-orang yang memiliki pertanda raja. Dan sekarang, aku menyaksikan adanya orang yang memiliki ilmu kanuragan tidak kalah dasar. Orang berjubah merah itu Wajahnya adalah wajah anak mas Kameswara. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah tanpa diketahui anak mas Kameswara, sebenarnya ia mempunyai saudara kembar? Demikiankah? Thank you. Sang waktu terus merambat bergerak menjadi saksi atas pertempuran yang terjadi. Dua orang yang menyandang ilmu penuragan yang sulit diukur bertempur. Maka akibatnya, dalam waktu yang sangat cepat, mereka telah merambah ke ketataran ilmu penuragan yang tinggi. Bagaikan air yang mengalir, dan suara menggenjot tenaganya kekuatan yang berasal dari air suci Kambang Ayun bangkit dan mengalir tiada habis-habisnya. Namun suara tidak habis mengerti, ternyata lawannya benar-benar luar biasa. Lawannya juga bagaikan menyimpan segudang tenaga. Apa katamu kami suara? Hm? Lihat lenganmu, pakaianmu robek. Kalau aku menginginkan kepalamu, maka kepala itu akan menggelinding jatuh di tanah. Baik, jangan tanggung-tanggung. Ayo kita tuntaskan persoalan ini. Raga Bajra, Raga Bajra, Raga Bajra. Raga Hanya sekejap waktu yang dibutuhkan oleh Kamaswara untuk membangunkan ajiannya yang sangat dahsyat, Raga Bajra. Sikap Kamaswara adalah sikap yang menggetarkan. Tangan kanan yang menggenggam kekuatan Aji Raga Bajra itu telah siap terayun. Prabangkara yang berjubah merah dengan wajah yang bagaikan pinang dibelah dua dengan Kamaswara itu nampak terkejut. Jubah merah itu segera melenting pula mengambil jarak. Hei Agus! Ayo iya! Mas, jangan, jangan. Tenangkan kembali pikiranmu anak Mas. Anak Mas harus mengembalikan persoalan pada tempat yang seharusnya. Haruskah pertempuran tanpa sebab yang jelas ini diakhiri dengan benturan ajian kanuragan yang dasar? Syaratnya orang itu tidak boleh menggunakan wajahku, pamannya. Aku merasakan ada yang tidak beres pada wajah itu. Itu bukan wajah yang sebenarnya. <laughs> baiklah, baiklah. Aku akan mengenakan topengku kembali. suara menggeretakan gigi, menahan marah melihat orang itu mengenakan topeng. Karena bukan itu yang dikehendaki oleh kamu suara. Dengan tenang, Prabangkara yang berjubah merah itu memasang topeng jelek menyeringai, dan kamu suara merasa seringai jelek itu bagaikan mengejeknya. Orang sia, loh, kenapa? Hmm? Bukankah kau mengendaki wajahku tidak boleh sama dengan wajahmu? Di balik topeng itu, kau masih menggunakan wajahku. Ayo kisanak, bukalah siapa jati dirimu yang sebenarnya. <laughs> baiklah, baiklah, aku akan membuka topengku kembali. Perhatikan wajahku baik-baik. Oh, karena suara bagaikan dihentak oleh gemuruh yang dahsyat. Dia sampai terlongong-longong menyaksikan apa yang kemudian dilihatnya. Sedemikian kagetnya suara, sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan tidak kalah terkejutnya adalah wasi Bresima. Bibir wasi dari panarukan itu pun kemudian gemetar. Sebenarnya lah, suara dan wasi Bresima seperti menyaksikan sebuah pertunjukan sulap. Demikian topeng itu dibuka kembali, maka wajah yang semula suara kini telah berubah menjadi wajah Bresima. Thank you. Jaga Dewa Batara. Bagaimana, Wasi Presima? Hm? Apakah kau juga merasa tidak sudi jika ada orang yang memiliki wajah seperti wajahmu? Uh, aku, aku. <laughs> Kalau kau merasa keberatan, ayo Sang Wasi, kuras kadik dayaan yang kau miliki. Aku siap menghadapimu. Oh, tidak ke sana. Tidak bagaimana maksudmu? Aku tidak keberatan. <laughs> kau tidak keberatan, silakan ke sana. Jika kau merasa senang menggunakan wajahku, pakai saja wajahku. Aku tidak merasa keberatan. <laughs> Aku senang dengan sikapmu Brisima. Nah, terimalah ini sebuah tanda kenang-kenangan dariku. Kau boleh menggunakan topeng ini. Kalau tiba-tiba kau merasa bosan dengan wajahmu di dalam lipatan kelobot jagung, akan kau temukan lipatan kelobot jagung lagi. Di balik topeng, masih terdapat topeng lagi. Seperti itulah wajah manusia. Nah, terimalah. Hop! Dan selamat tinggal. Wasi Wasipresi menangkap topeng yang melayang di udara. Orang berjubah merah itu kemudian berbalik dan melangkah pergi. Tetapi... Kisanak, tunggu! Ada apa? Abang Kara yang berjubah merah itu berhenti melangkah. Dengan perlahan dia menoleh pada Kamaswara. Dada Kamaswara serasa rontok ketika sekali lagi melihat wajah orang itu berubah. Kali ini, wujud orang itu menjadi sosok yang merontokkan dadanya. Wajah orang itu menjadi wajah Ki Ageng Pesanggaran. Kanjeng Pesanggaran. <laughs> Kau kira aku ayahmu? Kau masih akan berbicara apa dengan suara? Tidak, tidak. Kalau begitu, apakah aku sudah boleh pergi? Iya, pergi, pergi. Trabangkara itu kemudian melangkah. Baik suara maupun Tresima tidak lagi menghentikannya orang itu berjalan dengan tenang, semakin jauh dan semakin jauh, untuk kemudian hilang di balik lekukan bukit. Sementara bulan di langit bagaikan tersenyum menyaksikan peristiwa itu. jika kita ini pemenwas. Tidak, anak Mas Tomeswara. Kita tidak sedang bermimpi. Kita baru saja mengalami peristiwa yang luar biasa. Benar-benar luar biasa. Jujur harus aku akui, Paman. Orang itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Aku mengaku kalah terhadapnya. Dan anak mas hampir saja kehilangan kendali. Aku yakin, apapun yang dilakukan orang berjubah merah itu tentulah sekedar sebuah permainan belaka baginya. Hanya main-main, dan anak mas telah terpancing. Paman benar, dan untunglah paman telah mencegahku. Teka-teki tentang orang berjubah merah itu ada di tangan Panembahan Dwi Payana. Sayang, Panembahan itu terlampau pelit untuk menceritakan. Aku hampir lupa bahwa orang itu mempunyai hubungan dengan sang panembahan paman. Bagaimana dengan orang bercaping itu, anak mas? Itulah paman. Aku tidak habis mengerti. Permainan apakah sebenarnya yang sedang kita hadapi ini? Aku menduga antara orang berjubah merah dengan orang bercaping lebar itu tentu mempunyai hubungan yang erat. Bagaimana anak mas menarik kesimpulan seperti itu? Orang berjubah merah yang pernah menculik anakku itu adalah bermaksud memberikan pengayoman kepada anakku. Jika orang bercaping lebar itu mempunyai maksud buruk, mengapa orang berjubah merah itu tidak berbuat apa-apa melihat orang bercaping itu berkeliaran di wilayahnya? Anak Mas Kameswara benar. Mari kita kembali, Paman. dan wasit Presima merasakan jejak yang ditinggalkan oleh orang berjubah merah yang mampu mengubah-ubah wajahnya itu sedemikian membekas di dalam dadanya. Pesona yang ditinggalkannya sedemikian menyita segenap perhatiannya. Dua orang itu kemudian melangkah kembali ke arah padepokan. wajah terakhir yang ditunjukkan oleh orang berjubah merah itu? Iya. Kenapa, anak mas? Itu wajah ayahku, Paman. Ki Ageng Pesanggaran. Tadi anak mas telah menyebutnya. Hal itu menumbuhkan pertanyaan kepadaku, Paman Wasi. Dengan demikian, orang itu tentu mengenal ayahku, Ki Ageng Pesanggaran. Dan karena orang berjubah merah itu jelas mempunyai hubungan dengan sang panembahan, maka penambahan tentu mengenal pula ayahku Ki Ageng Pesanggaran. Rasanya benar anak Mas. Sang penemban itu membuatku semakin penasaran saja, Paman. Sang rembulan bergerak naik dan kemudian hinggap di titik ketinggiannya. Kama suara dan Wasi Presima terus melangkah perlahan menuju kepada padepokan. Di latar belakang, nampak telaga yang beriak mengompak kecil berkilau-kilauan, seperti kaca retak yang membiaskan sinar ke segala penjuru. Beberapa saat kemudian, Kamaswara dan Wasi Presima semakin mendekati regol padepokan. suara berdesir ketika melihat Badrawati dan Lare Angon telah menunggu. Kedua orang itu bahkan berlari-lari menyongsongnya. sesuatu, Lari Angon? Badrawati? Sesuatu yang luar biasa, Paman. Sesuatu apa? Kami bertemu dengan orang bercaping kami suara. Apa? Kami bertemu dengan orang bercaping kami suara. Bahkan, kemudian kami bertempur. Orang itu ternyata luar biasa, Paman. Apanya yang luar biasa? Meskipun kami mengeroyoknya berdua, akan tetapi yang mampu melayani kami sebaik-baiknya. Ia ada mengatakan sesuatu? Ia tidak menjawab apapun meski kami menanyainya macam-macam. Barangkali orang itu bisu, Paman kamu suara. Kemudian bagaimana? Ya, di samping orang itu menguasai ilmu kanuragan yang tinggi, ia juga menguasai sejenis ilmu yang aneh sekali kami suara. Ilmu apa? Ia bisa mengubah-ubah wajahnya. Mengubah-ubah wajah bagaimana? Ketika orang itu mencopot capingnya, dan menggunakan caping itu untuk menyerang kami. Aku melihat wajah orang itu memiliki menjadi wajah paman Iya, aku sampai tidak habis mengerti mengapa bisa demikian kami suara. Aku hampir mengira aku mempunyai saudara kembar. Di saat lainnya lagi, orang itu bahkan mengubah wajahnya menjadi wajah Baginda Singasari. Itulah yang terjadi, Paman. suara dan Wasi Presima saling pandang, bagaikan bersepakat Keduanya mengangguk-anggukan kepala bersama. Patrawati dan Lari Angon menjadi penasaran. Kau juga bertemu dengan orang bercaping itu, kami suara? Ya, orang itu melarikan diri dariku. Dan ketika aku kembali, aku menemukan orang berjubah merah dan bertopeng itu bertengkar dengan Paman Wasi Bresima. Inilah topengnya, Nger. Mengapa topeng ini ada di tangan Kiai? Orang berjubah merah itu memberikannya kepadaku. Nampaknya antara orang berjubah merah yang bernama Prabangkara itu dengan orang yang bercaping yang tidak dikenal itu mempunyai hubungan yang erat. Karena mereka menguasai ilmu yang sama. Ilmu mengubah wajah. Mendengar jawaban itu, Padrawati dan Lare Angun terkejut. Padrawati dan Lare Angun kemudian menceritakan dengan lengkap bagaimana pertemuannya dan kemudian perkelahiannya dengan orang bercaping. Dan Kamaswara balik menceritakan apa yang dialaminya. Apa yang mereka alami membuat mereka semakin penasaran. Satu hal yang bisa kita simpulkan anak mas Kamaswara. Bagaimana paman? Siapapun orang bercaping itu, kita tidak lagi perlu berprasangka buruk kepadanya ia tentu tidak bermaksud jahat. Paman benar. Jika orang itu jelas mempunyai hubungan dengan Prabangkara, maka ia tentu menyimpan maksud baik. Setidak-tidaknya mereka bukan dari kelompok Durga para Bandari. Jika yang berjubah merah itu adalah Prabangkara, boleh jadi yang bercaping adalah Prabancana. Sebelum kita berangkat menunaikan petunjuk sang penembahan besok, aku berharap sang penembahan berkenan membuka tabir teka-teki itu. Dengan adanya orang-orang yang luar biasa itu, aku tidak lagi cemas. Tempat ini benar-benar terjaga ketat. Dan anakku sungguh berada di tempat yang terlindung. berikutnya adalah sebuah pagi yang cerah. Pagi-pagi sekali, suara dan yang lain telah membersihkan diri di Pakiwan. Matahari belum lagi muncul ke permukaan tanah, namun seorang cantri telah mengantarkan sarapan pagi ke pondok Kameswara. Pagi ini sarapan untuk kami telah disiapkan, Kecantrik. Uh, ah, sang Panembahan telah memerintahkan kepada dua orang endang untuk bangun pagi-pagi dan menyiapkannya di sana. Menurut Sang Panembahan, sana akan meninggalkan tempat ini? Uh, hanya kami bertiga. Paman Wasi Bresima diminta oleh Panembahan untuk tinggal. Ah oh, iya, sang Panembahan juga menyebut hal itu. Apakah sang penembahan menitip pesan untuk kami, Kicantrik? Uh, ah, jika telah selesai sarapan, iya. kisah anak semua diminta untuk menemui panembahan di pendopo Patipoan. Ah, baiklah. Terima kasih, Kicantrik. Iya, uh, saya mohon diri. Monggo, silakan Kicantrik. Hmm, sedap sekali. Nasi hangat, lauknya pecel dengan lalapan mentimun diiris dan kemangi, serta lele bakar. Wah, bangkit selera aku, Paman. Baiklah, mari kita sarapan bersama. Thank you. Nari Angon serta Angger Badrawati telah siap. Kami telah siap penembahan. Dan aku juga telah siap untuk mengabdi menjadi cantrik di padepokan ini panembahan. <laughs> padepokan ini akan semakin sumringah dengan adanya Adiwasi Presima di tempat ini. Ah, Padahal mungkin aku hanya akan menghabiskan jatah makanan saja, Panembahan. <laughs> Baiklah, anak emas kami suara, anak emas lari angon, dan Angger Padrawati. Pagi hari ini, anak emas bertiga akan segera meninggalkan tempat ini untuk mencari dan segera menemukan orang yang mempunyai Raja cakra yang kelima. Kemana anak mas akan mencari? Tentu anak mas sendiri yang akan menentukan arahnya. Akan tetapi, ditemukan ataupun tidak, sebaiknya anak mas segera kembali ke padepokan ini tiga bulan yang akan datang. Bagaimana? Aku mengerti panembahan. Hanya itu yang aku pesankan kepada anak mas berdua serta anak Anggera Badrawati. Mungkin adakah sesuatu yang akan ditanyakan sebelum anak mas bertiga berangkat? Semalam kami mengalami peristiwa yang luar biasa Panembahan. Dan aku merasa wajib untuk melaporkan apa yang kami alami kepada Panembahan. Peristiwa apakah itu anak mas? Sebenarnya lah, semalam kami berempat nganglang mengitari sekitar padepokan ini. Aku dan Paman Wasi Bresima berjalan-jalan di sebelah barat, dan aku memerintahkan kepada Badrawati dan Nari Angon untuk nganglang di wilayah sebelah timur Padepokan. Aku bertemu dengan orang berjubah merah itu panembahan, juga orang yang bercaping. Apa yang dilakukan kepada anak mas? Kami berkelahi panembahan. Siapa yang menang anak mas? Aku mengejar orang bercaping itu panembahan. Orang itu melarikan diri dariku. Yang kemudian berkelahi dengan orang bercaping justru Badrawati dan Nari Angon. Sedang aku berurusan dengan orang berjubah merah itu, Panembahan. Anak emas berkelahi dengannya. Uh, ya, maafkan aku, Panembahan. Alasan apa yang anak emas pergunakan untuk berkelahi dengannya? Aku mohon maaf, Panembahan. Tentu tidak pada tempatnya jika aku memaksakan perkelahian dengan orang berjubah merah itu. Karena orang itu mempunyai hubungan yang erat dengan Panembahan. Tetapi, orang itu memiliki sesuatu yang membuatku kehilangan kendali Panembahan. Sesuatu apa, Nak Mas? Ia membuka topengnya, dan wajahnya adalah wajahku. Aku menghadapi orang yang kembar denganku, Panembahan. Namun kemudian, ternyata orang itu mampu mengubah wajahnya menjadi wujud Paman Wasi Bresima. Bahkan kemudian mengubah wajahnya menjadi ayahku, Ki Ageng Pesanggaran. Hal yang sama aku alami, Panembahan. Hal apa, Nak Angger? Orang becaping itu mampu pula mengubah wajahnya Mula-mula ia menggunakan wajah pamangari Angon. Di lain saat, ia mengubah wajahnya menjadi wajah baginya Singasari. Itulah hal yang kami alami semalam penembahan. Dan aku yakin bahwa sebenarnya penembahan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Penembahan, rasanya terlampau berat bagiku, serta bagi kami semuanya untuk melangkah pergi meninggalkan padepokan ini sebelum penembahan menceritakan siapa orang berjubah merah itu serta siapa orang bercaping itu panembahan. Baiklah, anak mas suara dan Nareangun. Adi Wasi Presima dan anak Ngir Patrawati. Aku akan menjawab dengan sejujurnya. Bahwa sebenarnya mereka yang anak mas sebut itu tidak ada. Bukan hanya kamu suara yang terkejut oleh jawaban itu, tetapi juga Wasi Bresima, Lare Angon, dan Badrawati. Jawaban penempahan Dwipayana yang mengatakan orang berjubah merah dan bercaping itu sebenarnya tidak ada adalah jawaban yang terasa aneh sekaligus membuat kamu suara kecewa. aku itu benar-benar terjadi. Bukan cerita yang Moyoworo. Bagaimana Panembahan bisa mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak ada? Aku juga mengatakan yang sebenarnya, anak mas kami suara. Bahwa sebenarnya orang berjubah merah dan bercaping itu sebenarnya tidak ada. Ah, bagaimana mungkin Panembahan? Kami berkelahi, bahkan kami nyaris saja membenturkan ajian. Jika demikian, Anak emas hampir saja membenturkan ajian melawan sesuatu yang tidak ada. suara benar-benar bingung. suara benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud oleh panembahan Bipayana. Bukan saja suara, tetapi Badrawati dan Nare Angon juga tidak kalah bingungnya. Semua si Brisimalah yang kemudian menarik napas dalam-dalam nampak ada sesuatu yang menggelitik di dada Wasi Presima. Oh, jadi menurut sang panembahan, kedua orang itu sebenarnya tidak ada. Benar, Adiwasi Presima. Apakah dengan demikian mereka itu adalah bayangan semu? Benar. Kama suara yang kemudian merasakan dadanya berdesir, jantungnya berdegup lebih kencang. Panembahan yang mengiyakan pertanyaan itu benar-benar merupakan sebuah kenyataan yang tidak terduga sama sekali. Jika benar wujud berjubah merah dan bercaping itu sekedar bayangan semu, maka betapa dahsyatnya ilmu itu. berjubah merah dan orang bercaping itu sebenarnya tidak ada dan hanya sebuah bayangan semu. Penjelasan apa yang akan diberikan oleh sang penempahan berikutnya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.